Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca adab takhatub ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama di halaman 24 <clears throat> yaitu hadis yang diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah beliau yang keras dan tinggi suaranya. Wa idza ahaduhuma ternyata salah satu dari keduanya yastaudiu al-akhar yastaudiu maknanya adalah yatlubu minhu ayahutta ba'daddaini ya meminta kepada partnernya untuk ya, menghapus dan memutihkan sebagian utang ya, maka ini ternyata pertengkaran antara ya, dua orang yang satu menghutangi yang lain maka yang berhutang ketika ditagih kemudian terjadi tengkar e, pertengkaran terjadi karena dia minta e, e, pemutihan sebagian utang wa yastarfiquhu fi dan meminta kelembutan artinya yaitu meminta kebaikan yeah minta kebaikan dalam bentuk diputihkan sebagian utangnya kemudian yang satu mengatakan tidak mau menolak pokoknya harus tetap sebagaimana nominal kemarin tidak ada pengurangan saya tidak mau berbuat baik dalam artian ya, tidak mau e, mengabulkan permintaan orang tersebut Kemudian e, berkenaan dengan kaidah yang kemarin kita bahas, kaidah berbicara yaitu ayat di surat Al-Baqarah wa qulu linnasi husna. Ya, maka katakanlah perkataan yang baik kepada semua manusia. Maka tentang linnas di sini ada tambah, eh, saya ingin bacakan tambahan keterangan. Ya, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu beliau mengatakan wa qulu linnasi husna katakanlah perkataan yang baik kepada manusia qal Ali bin Abi Thalib mengatakan yakni kullahum ini semua manusia maka Anas di situ ini ada di halaman 28 maka yang dimaksud dengan Anas di situ ada semua manusia bukan hanya kaum muslimin namun orang kafir juga ya, tercakup dan termasuk di dalamnya ya, Atta mengatakan Eh, Lina kulihim al musrik wa ghairihi. Semua manusia musrik ataupun yang lain, ya, muslim yang punya kekurangan, kesesatan, ya, penyimpangan, ya, termasuk dalam hal ini. Ya, dilihatkan oleh Ibnu Jari di tafsirnya serta Ibnu Abi Dunya di kitab As-Sumtu. Kemudian terdapat eh, satu riwayat yang dilihatkan oleh Ibnu Abi Dunya di kitabnya As-Sumtu dari Abu Sinan Abu Sinan mengatakan aku berkata kepada Sa'id bin Jubair al-Majusi yurini min wa yusallimu alayya afarutu alaihi ya, ada seorang majusi yang berada di dekatku wa yusallimu aliyah. kemudian dia menyapaku atau mengucapkan salam afarudu afarudu alaihi apakah perlu aku respon sapaannya maka Sa'id ibn Jubair mengatakan tu ibn Abbasin radhiallahu anhuma an-nahwi an-nahwin min dalik telah kutanyakan kasus yang semisal dengan hal tersebut kepada uh, Ibnu Abbas maka jawaban Ibnu Abbas eh, Ibn Ibnu Abbas mengatakan lau kolali fir'aunu khairan laudatu alaihi seandainya Fir'aun ya ngomong sendiri kepadaku dengan ungkapan dan perkataan yang baik ini saya akan aku respon secara positif Fir'aun yang ngomong kata Ibnu Abbas seandainya ya, aku hidup di zaman Fir'aun atau Fir'aun hidup di zaman ini ya, sehingga ketemu Ibnu Abbas ya, dan Fir'aun dengan tetap sebagaimana Fir'aun dulu ya, bagaimana Firaun yang Musa yang pengis, yang kejam yang sangat ingkar yang ingkar Tuhan bahkan mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan itu ngomong yang baik-baik sama Ibn Abbas kata Ibn Abbas akan aku respon positif perkataannya ini Fir'aun ini Fir'aun gimana kalau ya, orang yang kafirnya tidak sekafir Fir'aun ya orang kafir lah namun tidak sebanget-banget Fir'aun ya. Ya, ya, masih kelasnya di bawah Fir'aun tidak ateis masih percaya Tuhan nah Fir'aun ini ateis ingkar Tuhan Ini. maka tentu lebih berhak untuk mendapatkan respon ya, maka bagaimanakah jika ada seorang muslim meskipun dia muslim mubtadi ya, meskipun dia muslim hisbi ya. namun ketika dia mengucapkan perkataan yang baik maka lebih berhak ya, tentu lebih berhak dibandingkan Fir'aun untuk mendapatkan respon yang baik ditanggapi yang baik bukan malah kemudian membuang muka bukan karena bukan malah pasang wajah sangar dan menakutkan kata Ibn Abbas akan aku jawab dengan baik ini, jika Fir'aun yang ngomong asalkan ngomongnya baik ini, ngomongnya baik maka dibalas dengan kebaikan itu bagian dari wakululinasi husna maka kata Ibn Abbas ya, ya beliau pakai tolak ukur Fir'aun anda itu adalah Fir'aun maka akan mendapatkan tetap respon yang baik. Kemudian masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan hmm, yang ini ada dalam Adabul Mufrad bahkan ada dalam Sahih Adabul Mufrad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan lau qala li fir'aun seandainya Fir'aun ngomong kepadaku aku barakallahu fik Kultu wafik hmm. Maka kata Ibnu Abbas Seandainya Fir'aun mengatakan kepadaku ya, Tadi seandainya Fir'aun mengatakan perkataan yang baik ya, Kalau tadi kan riwayatnya nggak jelas Perkataan yang baik itu contohnya apa ya, Di sini disampaikan contohnya Seandainya Fir'aun berkata dengan perkataan yang baik Barakallahu fika ya, Semoga Allah memberkahi memberkatimu atau mungkin bahasa yang lain bahasa Indonesia semoga Tuhan memberkatimu hmm. atau ya, semoga Tuhan Allah memberkatimu maka kata Ibn Abbas kultu wafik ya, kamu juga ya, semoga anda juga demikian namun ya, itu seandainya. Karena apa? Wa Fir'aun mat. Ya, Fir'aun sudah mati. Nah, seandainya Fir'aun tidak mati dan belum mati dengan dia tetap dengan kekejamannya, kebingisannya, kekufurannya mengatakan kata-kata yang baik berkolofik ya, maka ya, kultu ya, aku akan merespon semoga anda juga demikian Ya, maka di sini kita jumpai faedah berkenaan dengan masalah doanya orang kafir kepada seorang muslim. Ya, ya, maka bagaimanakah bersikap? ya, boleh jadi ada orang Nasrani mengatakan semoga Tuhan Allah memberkatimu. Ya, ya, maka ya, Ibn Abbas mengatakan balas dengan yang semisal. Ya, wafik, ya, semoga anda juga demikian. Eh, terima kasih dan semoga Anda juga demikian. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala tentu maksudnya semoga Allah memberkatimu, melimpahkan kebaikan untukmu. Dan kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling penting adalah hidayah masuk Islam, ya. itu perkataan Ibn Abbas eh, berkenaan dengan ayat ini wa kullu husna dikaitkan dengan Fir'aun yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan uh, apa yang ada di adab at-takhatub. Kemudian kita lanjutkan di halaman 33 pasangan dari kaidah yang telah lewat. Ya, kaidahnya hukum asalnya adalah berkata-kata yang baik kepada manusia, semua manusia. Sebagaimana kata Ali demikian juga kata Atta bin Abi Robah. Namun bukan berarti terlarang mengucapkan kata-kata yang pedes ya, jika itu memang hikmah jika itu memang yang tepat sasaran maka qala musannif hafizallahu taala wa ama istimalul kalimat syadidah adapun menggunakan kata-kata yang keras aladhiah yang pedas fahadi ba'da aujahi istimaliha maka berikutnya adalah beberapa tempat penggunaannya dan kebolehannya dan tempat-tempat pempraktekannya wa ijazatiha dan pembolehannya Hahwa berikut ini Nabi Yusuf alaihissalam yastaddu fi makulatihi punya kata-kata yang keras ditujukan kepada saudaranya-saudaranya ba'da qaulihi lahum setelah eh, Yusuf berkata pada mereka ni ya, bi akhilakum min abikum maka datangkan kepadaku saudara kalian yang sebapak dengan dari tempat ya, dari ayah kalian ala tarawna ani uful kaila bukankah kalian telah melihat bahasanya aku memberikan takaran yang sempurna yang angat bahkan wa ana khairul munzilin dan aku adalah sebaik-baik orang yang memberikan tempat ya, tempat untuk tamu. Maka kemudian Yusuf melanjutkannya dengan perkataannya kepada mereka, fa'ilam ta'tuni bihi jika kalian tidak memenuhi permintaanku membawa saudara ya, saudara kalian falakailalakum ingdi maka tidak akan ada takaran untuk kalian ya, maka tidak akan aku takarkan gandum untuk kalian. Takaran di sini maksudnya takaran gandum yang dibagi-bagikan oleh Yusuf karena musim tersebut musim paceklik. Maka enggak ada takaran gandum untuk kalian. Wala taqrabuni dan kalian pun tidak akan dekat denganku. Makanya keras. Ini kata-kata yang keras bukankah saya telah berbuat baik, bukankah saya demikian, maka penuhi permintaanku. Jika tidak, ya, maka tidak akan ada takaran sama sekali demikian juga kita jumpai perkataan yang keras disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mengecek tentaranya termasuk diantaranya adalah e, dari kalangan jin, manusia dan hewan-hewan ternyata ada yang tidak lengkap yaitu burung hut-hut tidak kelihatan maka e, maka Nabi Sulaiman mengatakan mali la aral hudhuda kenapa aku tidak lihat kehadiran burung hudhud di acara ini amkana minal ghaibin ataukah dia termasuk yang absen tidak hadir dan jawabannya tentu dia tidak tidak hadir Lau adzibannahu adaban syadida. Akan aku siksa dia dengan siksaan yang keras. akan aku beri hukuman yang keras untuk absen ya, tidak pakai izin semacam ini ini gara-gara hud-hud absen ya, tidak nongol tanpa izin tanpa ngasih ya, tanpa pemberitahuan atau bahkan laat bahan nahu sungguh akan aku sembelih dia mati berarti hukuman mati berarti ya, kalau nggak di ya, disiksa nah, dihukum hukuman yang keras ya, maka Sulaiman mengatakan akan aku hukum mati dia au layak dian nibi sultan mubin atau dia datang kepadaku dengan alasan yang kuat kenapa tidak hadir ya, maka ada tiga pilihan ya, jika memang dia punya alasan yang kuat kenapa tidak hadir ya sudah dimaafkan jika tanpa alasan ketidakhadiran itu tanpa alasan ya, ya. maka kalau masih bisa dibina ya dibina dikasih hukuman teguran nggak bisa dibinasakan nah, disembelih nah, maka sudah keterlaluan ya sudah dibinasakan disembelih ini eh, pernyataan yang keras dan pada akhirnya hud-hud datang datang telat dan bisa memberikan alasan kenapa dia datang terlambat ya. karena dia melihat satu hal yang sangat bikin jengkel dia adanya sejumlah manusia yang menyembah matahari maka lihat burung itu jengkel dengan kemusyrikan ya burung itu galau dan risau dengan kemusikan ini ada manusia nyembah matahari dan banyak manusia yang kalah dengan hud-hud kalah dengan burung enggak, enggak merasa jengkel enggak punya nyaman-nyaman saja melihat dan menonton kemusikan di depan mata eh, hud-hud enggak eh, dia risau galau Ya, gara-gara dia jumpai sejumlah manusia yang menyembah matahari. Ya, maka lihat Nabi Sulaiman menggunakan kata-kata yang keras. Nah, kata-kata keras di sini kata-kata yang keras pada tempatnya ditujukan pada bawahan dan maksudnya adalah ya, tuntutan untuk disiplin. Ya, maka ini kata-kata yang keras yang ada pada tempatnya. Wa min dzalika aidan demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'azza bi azail jahiliyah. Siapa yang menyuruh untuk kumpul dengan seruan jahiliyah yaitu fanatisme marga, fanatisme kabilah karena berasal dari nenek moyang yang sama. maka dia seru marganya mari kumpul kemari bela saya dia sebut-sebut nenek moyangnya wahai bani fulan kemarilah bela bela diriku ya kalau bahasa Jawanya terah fulan ya. terah fulan kumpul kemari bela diriku baik aku salah ataupun benar Ya, maka jika ada orang yang nyebut-nyebut nenek moyang, terah, marga, bahasa Arabnya kabilah ya, untuk tujuan-tujuan semacam ini jika ada orang teriak dengan tujuan semacam itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faiduhu bihani abihi maka suruh dia untuk menggigit kemaluan bapaknya kenapa kamu bahmu sana gigit itu anunya nah Kemaluan itu bahasa Indonesia pakai anu dari bahasa Arab, hanu. Hanuka itu kemaluanmu ya. Anumu ya. Hanuka bahasa Arabnya. Maka orang yang kemudian nyebut-nyebut nenek moyangnya untuk kemudian memberikan pembelaan kepada dia kata Nabi ngomong sama orang itu sana gigit itu anunya mbahmu itu dia nyebut siapa nah, dia nyebut nama siapa nenek moyangnya terah bulan misalnya itu ya. sudah perintah Nabi gigit itu nah, anu mbahmu itu keras tidak ini keras ini kalimat yang keras namun kenapa ya, karena ini satu hal yang sangat jelek menghidup-hidupkan sunnah jaliyah fil Islam. Ini melestarikan nguri-nguri sunnah jahiliyah fil Islam. Fanatisme dengan kesukuan itu dihapus oleh Islam. Lah kok masih ada orang Islam masih nyebut-nyebut terah tujuannya bukan silaturahmi namun tujuannya ya, tujuannya kemudian untuk ribut, untuk bentrok, ya, untuk ya, tempur, untuk tarung, untuk kelahi, maka ini namanya menguri-nguri, mempertahankan, menghidup-hidupkan sunnah jahiliyah fil Islam. Jadi satu hal yang sangat jelek. Ya, catatan kaki di sini diatkan Imam Ahmad Nasai bukan di sunannya namun di kitab beliau yang lain namanya Amalul Yaumi Walaila. Bisnadin sahihin dari dengan sanad yang sahih dari Al Hasan dari Uti ibn Khamrah dari Ubay ibn Kaab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man raaitumuhu yata'azza bi azail jahiliyah. Siapa yang kalian lihat membangga-banggakan kebanggaan jahiliyah, yaitu nenek moyang. Ya, yaitu terah, kesukuan, marga, ya, klan dan sebagainya. Fa'iduhu wala tuknu. Ya, maka suruh dia untuk gigit anu mbahnya itu. Wala taknu dan jangan pakai bahasa metafor Jangan pakai bahasa metafor. Hmm. Maka ya sebetulnya gigitlah kemaluan bahmu itu enggak jangan pakai anu. Nah, kalau anu kan metafor. Anu bahmu itu kan masih metafor. Nah, udah gigit tuh anu bahmu itu masih salah kata Nabi. Kan nah, itu masih metafor, pakai kinaya, hmm, Jangan pakai kinaya, Blak-blakan aja kemaluan bahmu gitu. Ya, yang dimaksud dengan ta'azza azail jahiliyah adalah munada, adalah manggil-manggil, teriak-teriak, istirosah minta tolong bina'aratil jahiliyah dengan kesombongan jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Contohnya yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dua orang dari sahabat, satu dari Ansor, satu dari Muhajirin, hampir saja mereka perang karena tersinggung karena yang satu megang pantat yang lain dan itu adalah dinilai penghinaan maka yang muhajirin mengatakan ya lal muhajirin hei muhajirin kumpul kemari bela aku yang ansar mengatakan ya lal ansar hei orang ansar datang kemari kumpul kemari bela aku maka kemudian kumpulah muhajirin dan ansar sudah depan-depan hampir saja perang saudara datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu terjadi marah besar Islam datang untuk menyatukan orang bukan e, dan me, ya, tidak melarang adanya kekeluargaan terah kabilah tidak dilarang tapi itu untuk membangun silaturahmi ya, bukan untuk membangun fanatisme dan kesombongan Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan wa jahiliyah wa ana bain adhurikum. Apakah ada seruan jahiliyah? Maka teriakan tadi Nabi sebut sebagai ter, uh, sebagai seruan jahiliyah. wa jahiliyah wa ana bain adhurikum. Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Maka Nabi sebut seruan tadi adalah seruan jeli Ya, padahal asalnya adalah nama yang mulia, muhajirin nama mulia, ansar nama mulia, dipuji-puji oleh Al-Quran. Ya, yang itu ada dalilnya kalau itu satu hal yang mulia. ada dalilnya, namun ketika ditempatkan itu sebagai bentuk fanatisme jahiliyah yaitu fanatisme kekelompokan, kelompok muhajirin, kelompok ansar. Maka yang nama mulia ini jadi nama yang jelek dan Nabi sebut dengan sebutan dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Maka nama yang mulia, nama yang Allah puji itu ketika ditempatkan tidak pada tempatnya bisa menjadi nama yang hina dan tercela. Ya. Dan jadi nama yang hina dan nama yang tercela. Maka bagaimanakah dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya kalau itu terpuji? Hei orang Jawa, hei orang Sunda, ya, ya, hei orang Madura, enggak ada dalilnya itu sebagai satu hal yang terpuji. Muhajirin banyak dalilnya. Ya, ya, ya, ya muhajirin, mau ansar, ya, nama yang terpuji berdalil. Kalau ini kemudian mengangkat nama yang lain, tidak ada dalilnya. Kalau itu satu hal yang terpuji. Yang ini yang mulia berdalil mulia di Quran dan Sunnah mulia ditempatkan tidak pada tempatnya jadi satu hal yang jelek. Maka gimana lagi kalau e, nama yang tidak berdalil, nama-nama suku yang tidak berdalil, ya, tidak ada dalilnya. Maka lebih-lebih lagi, hei orang pokung hei orang ini, <laughs> tidak ada dalilnya itu mulia. Nah. Kalau kemudian dijadikan sebagai fanatisme dan kesombongan, maka gimana jeleknya? Hei orang UGM, hei UII, hei UMJ, lebih jelek lagi. Eh, Nabi katakan untuk nama muhajirin dan ansar yang ditempatkan sebagai alat untuk fanatisme Nabi katakan da'uha fa muntinah. Tinggalkan seruan-seruan semacam itu, itu busuk. Ya ini untuk nama muhajir dan ansar itu busuk gara-gara dijadikan sebagai alat fanatisme dan kesombongan. Itu busuk. Nama mulia, busuk. Ya, gimana kalau kemudian nama yang tidak berdalil sebagai mulia itu? Itu busuk kuadrat. Itu. Eh, mahasiswa UGM, eh, UII itu busuk pangkat lima itu. Kalau itu jadikan sebagai bahan, nah, untuk fanatisme, untuk pembelaan yang membabi buta tanpa lihat ini benar ataukah salah. Ya, siapa tanpa mau nggak mau tahu dan tutup mata dan gelap mata, ya, mau benar mau salah kalau dia ya, satu rombongan dengan saya maka dia benar. Ini yang dimaksud dengan dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Yang Nabi katakan busuk untuk lafadz yang mulia yang ditempatkan tidak pada tempatnya. Ya, maka semacam ya lal, lal muhajirin wa ya lal ansar wa ya kabilata fulan eh suku fulan eh klan fulan eh marga fulan eh suku fulan wa fulan maka ini adalah Eh, azaul jahiliyah dan yang dimaksud dengan eh, aiduhu bihani abihi maknanya adalah amma alhanu fawa udwu ar ya, maka dia adalah alat vitalnya laki-laki wa ada ultima alat laki-laki untuk jima Wa aiduhu artinya kululahu. Dan yang dimaksud aiduhu di sini katakan kepadanya kepada orang yang menyeru tersebut. Katakan padanya eh, Adonna hana abika Gigitlah itu Zakar bapakmu itu nah, Kemaluan bapakmu itu nah, Kemaluan simbahmu itu nah, kemaluan siapa simbol suku A suku B nah, gigit itu ya, simbol UGM UII UMY nah, itu itu gigit itu dan Nabi katakan jangan pakai metafor ya. ini kata kalimat yang keras karena jeleknya hal ini karena betapa busuknya hal ini dalam Islam yang Nabi sama sekali tidak menginginkan hal tersebut untuk terjadi contoh kalimat yang keras yang lain yang itu adalah keras yang pada tempatnya sehingga itu adalah sikap yang hikmah Mindalika diantaranya adalah sabda Nabi Alaihissalam kepada ibnu Lutaibah. Lama atahu bimal tatkala dia datang kepada Nabi dengan membawa harta dan mengatakan hadalakum bahada uhdiya ilayya ini wahai Nabi untukmu dan ini adalah hadiah orang-orang kepadaku maka ceritanya Nabi saw mengangkat ya, mempekerjakan seorang yang bernama biasa disebut dengan panggilan Ibnu ya, eh, Lutbiyah atau Ibnu Lutaibah ada beberapa cara baca Nabi pekerjakan Ibnu eh, Lutbiyah untuk ngambil zakat dari sejumlah kampung. Setelah dia keliling, maka dia memberikan laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Nabi, ini ya, kambing-kambing, ya, sapi dan onta yang merupakan harta zakat. Ini saya serahkan padamu, namun saya sebelah sana ada beberapa unta, beberapa sapi, beberapa kambing itu hadiah orang-orang kepadaku. Maka mendengar hal tersebut, membuat laporan semacam ini, maka Nabi kumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, kemudian Nabi naik mimbar dan menyampaikan ceramahnya. Nabi mengingkari hal ini. Aku telah mempekerjakan orang sudah saya siapkan gajinya, sudah saya bayar. Setelah dia e, kemudian ketika dia bekerja, padahal dia di, bekerja digaji untuk itu. Setelah itu enak saja dia bilang dapat dari konsumen hadiah ini dan itu. Ini hasil kerja saya, sedangkan ini hadiah dari vendor, ini hadiah dari uh, uh, pelanggan, ini hadiah dari konsumen untuk saya dan saya telah kerja yang baik ya, untuk mereka atas perintah honor ya, maka hadiah-hadiah tersebut tidak benar kata Nabi ya, hadiah-hadiah tersebut dalam hal ini adalah suap karena nanti karena dia pengumpul zakat nanti maksud dari pemberi hadiah harusnya nanti ya, zakatnya lima ekor onta misalnya ya, karena dikasih kambing satu nah, untuk untukmu kambing ini zakatnya tiga saja ya maka kan diterima ini saya zakatnya tiga onta saja ini untukmu ya, kambing satu demikian seterusnya maka itu itu hadiah suap itu eh, hadiah statusnya suap maka gimana hadiah yang statusnya suap dan bukan suap gimana kata ukurnya kemudian Nabi ngasih dobit ngasih parameter kalau mau tahu ini hadiah haram ataukah hadiah yang halal parameternya sebagai berikut kata Nabi halal jelas fi bait fi baiti abika au baiti ummika coba kamu duduk manis di rumah bapakmu atau di rumah ibumu. Coba kamu pensiun. Coba kamu pensiun. Enggak lagi jadi bupati, enggak jadi lagi camat. Enggak jadi lagi gubernur. Apa ada yang kemudian ngasih hadiah? Apalagi apa kemudian ada yang ngasih uh, parcel Idul Fitri? Nah. Apa kemudian uh, kalau kemudian mantu apa ya kemudian ada yang ngasih ya, kado kunci mobil ya, bukan hanya kuncinya tok <laughs> karena mantu kemudian yang mantu ini gubernur ada yang kemudian ngasih ya, ini kunci mobil coba itu sudah nggak jadi gubernur ada ndak kayak gitu kalau kalau ada sudah pensiun sudah dua kali periode nah Eh, mantu eh, kok kemudian masih nah itu hadiah halal silahkan diterima kuluhu hani amaria nikmati itu seenak-enaknya itu barang enak halal 100% namun jika tidak begitu pensiun dua periode hilang semua itu parcel itu eh, kado aneh-aneh hilang semua itu semua hadiah haram. Meskipun itu lillahi ta'ala. Kalau dia nggak lillahi ta'ala kamu perampoknya kan. Lillahi ta'ala itu hadiah yang haram. Itu hadiah yang haram. Maka coba kamu tidak kerja kata Nabi. Coba kamu tidak dinas. Kamu tidak punya jabatan tersebut. Jabatanmu, kerjaanmu. Nah, adalah ini kepala pengambilan zakat. Coba kamu tidak kerja. Orang ngasih kambing, ngasih sapi, ngasih onta. Enggak. Kalau enggak berarti ya, ini ada maunya. Nah hadiah yang ada maunya semacam ini, ini hadiah suap ini. Supaya kemudian tidak disiplin, supaya tidak uh, taat aturan. Ini hadiah-hadiah haram semua. hatta tak hadiah tuka sehingga datanglah hadiahmu kalau kamu duduk manis sudah pensiun duduk manis orang ngasih nah itu hadiah yang 100% halal non begitu pensiun hilang semua maka hadiah-hadiah kemarin itu haram semua dan hadiah-hadiah semacam itu kata Nabi di utuhnya hadis ini Nabi katakan maka besok di akhirat di padang masar akan aku jumpai ada orang-orang yang kumpul di padang masar dalam keadaan ya, kambing itu menaiki dirinya sambil mikul kambing bukan naik dia bukannya orang naik kambing atau naik sapi enggak ada orang yang sapi itu naik di punggungnya unta itu naik di punggungnya sambil bersuara maka ada orang yang kemudian dapat hadiah ya, eh, hadiah semacam ini hadiah suap semacam ini berupa kambing maka kambing itu akan naik di punggungnya sambil ngembek-ngembek be, be, be. Ah, itu dulu hadiah karena jabatan dulu. Nah, nanti uh, demikian. Nanti ada yang bawa sapi, ada yang kemudian onta itu dia pikul. Nah, boleh jadi kemudian ada yang bawa BMW di nah, ah, di punggungnya nah, sambil ngegas-ngegas. Nah. ada yang kemudian uh, membawa rumah juga itu hadiah-hadiah yang tidak halal maka tidak semua hadiah itu halal ada hadiah yang halal ada hadiah yang haram di antara hadiah yang haram eh, ini hadiah karena jabatan karena status karena status, karena kekuasaan, punya jabatan yang punya kekuasaan, karena itu orang kemudian ngasih ini dan itu. Gimana dobitnya tolak ukur itu hadiah halal dan hadiah haram? Tolak ukurnya jadi, Andai kamu pensiun, kira-kira dia ngasih nggak? Dan masing-masing orang tahu dia ngerti sebenarnya. Ini saya pensiun dia nggak ngasih itu dia ngerti. Kalau udah pensiun nggak nggak bakalan ngasih itu udah ngerti. Dia yang asli ini memang sejak kemarin-kemarin sebelum punya jabatan juga udah ngasih-ngasih maka besok pensiunnya tetap ngasih nah, namun kalau sebelum uh, sebelum menjabat tidak ada ngasih-ngasih begitu menjabat langsung banjir ini dan itu nah, maka itu semuanya haram semuanya haram nah, bahkan kalau pejabat negara ya, adalah eh, uh, di aturan fikih itu kalau ya, kalau dia sudah terkenal sebagai pejabat negara di aturan fikih dia tidak boleh kodi hakim misalnya itu tidak boleh beli-beli langsung beli-beli sendiri itu tidak boleh karena nanti dapat kortingan nah, itu, kortingan haram itu nah, kortingan haram ya, di aturan Islam pejabat negara itu kalau mau beli harus nyuruh orang yang tidak dikenal namun orangnya jangan ngomong saya suruhan pejabat bulan. Dia ngomong saya suruhan pejabat bulan ya sama saja. Sama saja. Jadi aturannya tidak boleh dia harus nyuruh ya, tukang bonnya, pak bonnya yang nggak dikenal oleh siapa-siapa, nah beli sehingga harganya harga normal. Karena potongan karena pejabat itu statusnya suap dan bisa dipastikan hampir tidak ada pejabat yang tidak lepas dari hal ini oleh karena itu peraturan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu per tahun harta pejabat itu disita setengahnya gubernur-gubernur itu di zaman Umar ini ada e, ketika naik jadi gubernur dicatat duitnya berapa kekayaannya berapa Iya, dia punya duit 5 miliar misalnya nanti kemudian menjabat setahun jadi berapa jadi 10 miliar setahun jadi 10 miliar kemarin cuma 5 miliar waktu diangkat oleh Umar kok ini jadi 10 miliar maka dua setengah miliar masuk ke kas negara itu per tahun dipotong setengah ya, kekayaan yang bertambah selama menjabat. Itu pokoknya Umar gak mau tahu ini alasannya dari mana. Separuh kirimkan ke kas negara. Pak mau bilang ini hadiah mau ini pokoknya nggak tahu. Setengah masuk ke kas negara. Itu aturan di zaman Umar. Semua gubernur. Kata Umar, wah kamu beli-beli dapat kortingan, ini dapat kortingan, ah, itu pasti kamu demikian. Enggak mungkin tidak. Dah separuh masuk kas negara. Caranya demikian aturan Islam, aturan Umar. Nggak perlu repot apa masalahnya ya, ya, harus kemudian sidang lima tahun baru dan kelamaan itu udah Pokoknya selisihnya berapa, separuh masuk kas negara, selesai gitu kan. Nggak perlu sidang-sidangan, yang ujung-ujungnya juga, ya, ujung-ujungnya juga nanti bebas.